dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Masih sama kita yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kitab ini adalah kitab yang sangat berharga berisi tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini tentang beriman dengan Allah, demikian pula beriman dengan al-yaumul akhir, beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza wajalla Demikian pula beriman dengan takdir dan juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah SAW dan akidah Abu Sunnah wal Jamaah tentang Abu Bait dan seterusnya. Dan kita sudah sampai pembahasan pada al-iman bil yaumil akhir. Insyaallah akan kita selesaikan hari ini kemudian kita lanjutkan dengan al-iman bil qadar, beriman dengan takdir. Beliau mengatakan Allah di dalam kitab beliau ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فيمشي الله لها أقواما فيدخلهم الجنة Beliau mengatakan dan Allah mengeluarkan dari neraka beberapa kaum Bilwairi syafa'at Tanpa dengan syafa'at Kemarin sudah disebutkan bahwasanya ada di antara manusia Yaitu orang yang beriman Yang mereka masuk ke dalam neraka Dikeluarkan oleh Allah SWT Dengan sebab syafa'at Berkadang syafa'at dari seorang Nabi atau syafaat seorang malaikat atau orang yang soleh. Setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya Allah SWT akan mengeluarkan beberapa orang atau beberapa kaum dari neraka bighairi syafaat, tetapi tanpa syafaat. Jadi Allah mengeluarkan orang-orang tersebut yang mereka adalah orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar dikeluarkan oleh Allah SWT tetapi tanpa syafaat seorang pun dikeluarkan bukan syafaat seorang nabi dikeluarkan bukan karena syafaat seorang malaikat atau orang yang soleh dan seterusnya tetapi karena apa? bal bifadlihi wa rahmatihi tetapi dengan anugerah dari Allah dan juga dengan rahmatnya jadi Allah mengeluarkan mereka bukan karena permintaan dari seseorang, bukan karena syafaat syafi'i, bukan karena syafaatnya orang yang memberikan syafaat, tapi karena apa? Karena anugerah dari Allah dan juga rahmat yaitu Allah menyayangi orang tersebut dan memberikan anugerah orang tersebut sehingga Allah mengeluarkan dia dari neraka padahal tanpa ada syafaat orang yang memberikan syafaat. Dan di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang syafaat yang terjadi di hari kiamat di dalam hadis yang panjang di dalam hadis tersebut disebutkan Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman syafa'atil malaikatu wa syafa'a wa syafa'a an-nabiyyun wa syafa'a al-mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin Allah Subhanahu wa taala berfirman malaikat telah memberikan syafaat dan para nabi telah memberikan syafaat dan orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat Dan ini ada dalam dalil bahwasanya malaikat memberikan syafaat. Demikian pula para nabi juga memberikan syafaat. Demikian pula orang-orang yang beriman yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah mengatakan wala yabqa illa arhamur rahimin. Dan tidak tersisa dan tidak tertinggal kecuali dan yang maha rahmat yang maha penyayang itu siapa? Allah SWT yang makhluk-makhluk tersebut yaitu para malaikat para nabi dan juga orang-orang yang beriman mereka semuanya sudah memberikan syafaat dan tidak tersisa kecuali dan yang maha penyayang yaitu Allah SWT wa taala. minan nar fayukhrij minha qawman lam ya'malu khairan qadu dia mengatakan dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka Allah menggenggam sebuah kejaman Allah menggenggam sebuah kejaman dari neraka fayukhriju minha qauman maka Allah SWT mengeluarkan dari neraka sebuah kaum yang mereka tidak pernah mengamalkan amalan sedikit pun itu saking kecilnya iman yang ada di dalam hatinya dosa yang dilakukan banyak dan iman yang ada di dalam hatinya sangat kecil. Tapi Allah SWT Arhamur Rahimin Allah SWT akan memasukkan setiap orang yang beriman meskipun di dalam hatinya ada iman sekecil-sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, kalau dia adalah orang yang beriman dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam ke dalam surga. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim menunjukkan apa yang disampaikan oleh pengarang di sini bahwasanya Allah telah akan mengeluarkan dari neraka beberapa kaum, beberapa orang yang ya dengan tanpa syafaat orang yang memberikan syafaat tetapi karena bifadlihi wa rahmatihi tetapi karena anugerah dan juga rahmat dari Allah Azza wa Dia Kemudian wajah wa yabqa fil jannah fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Dan pula akan tersisa di dalam surga fadlun. Itu masih ada tempat yang luas. aman dakhalaha min ahli dunia, dari orang yang memasuki surga dari penduduk dunia. Maksudnya bagaimana? Kelak surga ini akan tersisa banyak. Nah, yang penduduk surga sudah masuk semuanya, semuanya dan masih tersisa di dalam surga tempat yang luas. Dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya lebar surga itu adalah as samawat wal ar Artuha as samawat wal ard. Lebar dari surga adalah seperti langit dan bulan dan juga bumi. Ya langit yang tujuh demikian pula bumi yang tujuh Allah mengabarkan bahasanya lebar surga itu seperti langit dan juga bumi lalu bagaimana dengan panjangnya setelah penduduk surga masuk ke dalam surga maka di sana masih ada fadl itu masih ada tempat yang luas apa yang Allah lakukan Allah laha aqwaman fayudkhiluhum jannah Allah SWT menciptakan untuknya beberapa orang atau kaum-kaum yang menciptakan makhluk yang menciptakan makhluk yang baru kemudian Allah memasukkan makhluk-makhluk tersebut ke dalam ke dalam surga artinya selain penduduk dunia yang penduduk surga yang memang asalnya dari dunia sudah masuk ke dalam ke dalam surga ternyata di sana masih ada faktor masih ada kekurangan yang luas yang tersisa. Kemudian Allah Subhanahu Taala dengan anugerahnya, dengan rahmatnya menciptakan makhluk-makhluk yang baru. Kemudian Allah Subhanahu Taala memasukkan mereka ke dalam ke dalam surga. kenapa yang disebutkan ini berdasarkan sebuah dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul." Senantiasa jahannam dilemparkan di dalamnya dan dia berkata, "Hal min mazid?" Apakah masih ada tambahan? Jadi kelak ia akan dilemparkan ke penduduk neraka di dalam neraka dan senantiasa dilemparkan di dalamnya dan neraka itu luas dan senantiasa setiap kali dilemparkan kepadanya ia mengatakan hal min mazid apakah masih ada tambahan apakah masih ada yang mau dilempar hatta yada'a rabbul izzati 'alaiha qadamah sampai Allah SWT meletakkan di dalam neraka tersebut maut yaitu kaki Allah SWT Ini adalah dalil bahwasanya Allah SWT yang dalam di antara sifatnya adalah al-qadam. Dan ini akidah al-sunnah wal Jamaah terhadap nama dan juga sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an atau digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih kewajiban kita adalah beriman dengan sifat tersebut tanpa kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini kewajiban kita ketika melihat dan mendengar dalil seperti ini yang berkaitan dengan sifat Allah SWT, maka yang pertama kita harus sama Beriman dan menetapkan sifat yang telah Allah kabarkan atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang yang sahih. Harus kita iman. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini adalah dua kaidah yang utama di dalam yang bertahamun menyikapi dalil-dalil yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal yang pertama kita ibadi kemudian yang kedua kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat sifat makhluk dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal laisa kamitslihi syai'un ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير tidak ada yang serupa dengan dia yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah SWT apa yang Allah kabarkan berupa sifat Allah mengabarkan bahasanya Allah maha mendengar maha mendengar Allah mengabarkan bahasanya Allah maha melihat maka laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan dia yaitu dengan Allah. Allah memiliki pendengaran, demikian pula memiliki penglihatan dan makhluk juga memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Tetapi laisa kami terisi. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang sangat sempurna. Adapun pendengaran makhluk maka pendengaran yang penuh dengan kekurangan. Demikian pula penglihatan Allah Azza wa Jal adalah penglihatan yang maha sempurna Adapun penglihatan kita sebagai manusia adalah penglihatan yang sangat penuh dengan kekurangan Laisa kamitsli syai' wa huwa sami'un basir dan dia adalah dan yang maha mendengar dan juga lagi maha melihat. Ini adalah dua kaidah dalam menyikapi dalil-dalil tentang sifat Allah Azza wa Yang pertama kita tetapkan sebagaimana datangnya, kemudian yang kedua kita jauhkan diri kita dari tasbih yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ketika neraka terus yang meminta tambahan hal bin masjid apakah masih ada tambahan maka Allah SWT Kata Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran La'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajna'i Sungguh aku akan memenuhi jahannam dari jin dan juga manusia semuanya. Maka Allah SWT meletakkan bahu Allah meletakkan kakinya. Ini harus kita tetapkan sebagaimana datangnya. Tetapi tidak boleh kita samakan sifat Allah ini dengan sifat makhluk. Dengan mengatakan bahasanya berarti kaki Allah sama dengan kaki makhluk. Ini tidak boleh. Dan haram hukumnya. Dan bahkan ya sebagian salaf seperti Hamad Ibn Nu'aim boleh mengatakan Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia telah kufur Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Jika kita adalah menetapkan sifat ini, tetapi tidak boleh kita menyerupakan sifat ini dengan sifat makhluk. Kita katakan, Laisa kafir tidak ada yang serupa dengan dia. Kewajiban kita adalah menetapkan sifat al-qadah, yaitu kaki bagi Allah, tetapi kaki yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal tidak serupa dengan kaki makhlukin. Ini maksudnya. Dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayanzawi ba'dha ila ba'din. Maka neraka melipat satu dengan yang lain. Ketika Allah SWT meletakkan kakinya di dalam neraka, maka neraka melipat satu dengan yang lain. Sehingga kemudian dia mengatakan, Wataqulu qadar Kemudian dia mengatakan qadar qadar itu cukup cukup. Artinya setelah Allah meletakkan kakinya di dalam kerangka maka penuh dan dia mengatakan qadar qadar cukup cukup. Di aizzatika tiga gharab dengan keberkasaanmu dan juga kemurahan. Dan setelah itu beliau mengatakan wala yazalu fil jannah fadlun dan masih ada di dalam surga fadlun, masih ada sisa. Masih ada tempat yang yang luas. Hatta yunshi Allah laha khalqan. Sampai Allah SWT menciptakan makhluk. Makhluk yang yang baru yang belum ada sebelumnya. Fayusqinuhum fadlal jannah. Kemudian Allah memasukkan mereka, menempatkan mereka di dalam tempat di dalam surga yang masih تأسيسها وفي لفظ مسلم إذا أنرف إمام مسلم يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة dan masih ada di dalam surga apa yang Allah kehendaki kemudian Allah SWT menciptakan makhluk yang baru fayuskinahum untuk dan Allah dia menempatkan mereka di dalam tempat yang masih luas tersebut. Ya, ada sini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim di dalam di dalam sahihnya. Baik. Dia setelah itu beliau mengatakan wa asnafu ma tadammanahu ad-darul akhirah. Wa ashabu ma tadammanahu ad-darul akhirah. Dan seluruh perkara yang dikandung oleh negeri akhirat minal hisabi wal thawabi wal iqabi wal jannati wal nari wa tafasil dhalik madhkuratun fil kutub al munazzalati min as samai wal atharati min al ilm al ma'thurati an al anbiya وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده dan setelah itu Beliau mengatakan dan seluruh perkara yang dikandung oleh ad-darul akhirah negeri akhirat. Seluruh perkara yang terjadi di akhirat seperti al-hisab, hari perhitungan, demikian pula wasawabi wal iqab, pahala dan juga hukuman, wal jannah wan nar demikian pula surga dan juga neraka dan perincian hal itu semuanya tercantum di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang perincian tentang kejadian-kejadian di hari kiamat atau kejadian di negeri akhirat semua itu tercantum di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan yang berupa Al-Quran demikian pula kitab kita sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi wal adarati min al ilmi al ma'thura 'anil anbiya demikian pula ilmu yang datang dari para nabi alaihi wasallam dan juga ilmu yang diwariskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dalika ma yashfi wa yakfi dari itu semua perkara yang sudah yashfi wa yakfi sudah memberikan ya obat dan juga sudah memberikan kecukupan. Jadi apa yang datang di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang berupa kabar-kabar negeri akhirat demikian pula yang datang dari Rasulullah SAW dan perinciannya yang ada di dalamnya maka itu sudah cukup bagi kita kita semua. Jadi menunjukkan bahwasanya ilmu tentang apa yang terjadi di hari kiamat ini semuanya berdasarkan wahyu. Karena adalah termasuk ilmu baik, Ya, termasuk ilmu baik itu perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Baik yang ada di alam kubur maupun ketika dibangkitkan, tiga manusia di dalam surga, di dalam neraka, apa sifat jannah, apa sifat surga, maka itu semua tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan cara wahyu cara-cara yang sudah Allah baik di dalam Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di sana itulah yang kita imani. Apa yang datang di sana itulah yang kita imani dan juga kita yakini. Jadi ini berdasarkan wahyu dan bukan berdasarkan ramalan seperti yang diucapkan oleh sebagian orang. Apa yang kita yakini perubahan kejadian-kejadian di hari kiamat ini bukan amalan manusia. Ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada Rasulullah, maka diharuskan dia beriman dengan hari akhir. Dan sungguh dia mengherankan apabila seseorang beriman atau ragu bahasa diri, dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal dan mengaku bahasanya dirinya beriman dengan Rasulullah SAW kemudian datang dan mengingkari adanya hari akhir atau mengatakan bahasa ini adalah ramalan manusia yang belum pernah merasakan negeri itu sendiri maka ini adalah perkara yang berbahaya bagi keimanan seorang muslim dan Allah SWT mengatakan zaman ladina kafaru itu aku. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Dan ini menunjukkan bahasanya orang yang mengingkari hari akhir maka dia telah kufur dari agama Islam. Orang yang mengingkari adanya hari akhir maka dia termasuk orang yang telah keluar dari agama Islam. Ini adalah akidah orang-orang yang kufar. Akidah orang-orang yang kafir. Mereka tidak yang percaya dan tidak meyakini adanya adanya hari akhir menyangka bahasanya ini adalah khayalan dan menyangka bahasanya kehidupan ini hanya hanyalah kehidupan di, di dunia. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan tentang bab al-iman di yaumil akhir. Kemudian beliau menutup ucapan beliau tentang al-iman di yaumil akhir dengan mengatakan: "Faman wajah wajadahu" dan barang siapa yang mencari yang petunjuk di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, wajadahu niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. dia setelahnya beliau Rasulullah menyebutkan tentang aqidah al-sunnah wa jamaah di dalam al-iman bil qadar. Di dalam al-iman bil qadar itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره dan al-firqatul najiyah golongan yang selamat ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk akidah ahlu sunnah wal jamaah diantaranya adalah beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau mengatakan bahwasanya al-firqatun najiyah golongan yang selamat. Dan yang masuk dengan golongan yang selamat di sini adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ini adalah dua nama dan untuk satu hakikat. Ahlu sunnah wal jamaah dia adalah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah dinamakan al-fitratun najiyah yaitu golongan yang selamat karena mereka selamat dari perpecahan. Karena mereka selamat dari perpecahan. Sementara yang lain memecahkan dirinya dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat, maka mereka ahlu sunnah wal jamaah tetap berdiri di belakang Rasulullah SAW dan juga para sahabat berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sementara manusia yang lain memecahkan dirinya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyimpang dengan penyimpangan yang jauh dan ada di antara mereka yang menyimpang dengan penyimpangan yang dekat. Ya mereka adalah al-firqatu an-najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasataftariqu ummati ala thalathi wa sab'ina firqa kulluha fi an illa wahida dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali kecuali satu kecuali satu semuanya masuk neraka kecuali satu dia para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa golongan dia satu ini ya Rasulullah? Golongan yang satu ini dia adalah golongan yang selamat. Yaitu selamat dari perpecahan karena yang lain tertarik. Yang lainnya memecahkan diri, menyimpangkan dirinya. Ada yang ini maka dia adalah golongan yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya bukan termasuk orang yang memecahkan diri atau mengikuti aliran-aliran yang menyimpang. Oleh karena itu dinamakan dengan al-firqatu an-najiyah, yaitu golongan yang selamat, selamat dari perpecahan. Ya, tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabat. Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Inilah al-firqatun najiyah, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabat. Dan di antara nama mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dinamakan demikian? Ahlu sunnah artinya adalah orang yang ahli di dalam sunnah. Dan, e, yang dimaksud dengan ahlun di dalam bahasa Arab adalah orang yang paling dekat dengan seseorang. Itu dinamakan dengan ahl. Dan di sini apabila dikatakan ahlul rojul, ya maksudnya adalah orang yang paling dekat dengan laki-laki tersebut, seperti istrinya, ya anak-anaknya. Ini dinamakan dengan ahlul rojul ya ahlu sunnah adalah orang yang paling dekat dengan apa? Dengan sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedekatannya? Kedekatannya adalah mereka paling mengilmui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka juga mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus belajar dan menggali sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah yang datang dari beliau sehingga mereka dinamakan apa? Ahlus Sunnah. Mereka dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Alaihi siapa yang ingin termasuk ya dirinya ini termasuk ahlu sunnah dan juga termasuk akhir firqatun najiyah maka seharusnya dia bersifat dengan sifat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ma'ana ana alaihi wa ashabi orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku ahlu sunnah tidak terbatas pada organisasi tertentu atau lembaga tertentu tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat menyebutkan apa? Menyebutkan sifat. Kalau kita bersifat dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam maka kita termasuk ahlus ahlus sunnah. Tapi meskipun kita mengaku jadi kita adalah ahlus sunnah, dan eh, kalau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita bukan yang mengilmui sunnah beliau dan tidak mengamalkan sunnah beliau, maka tidak ada manfaatnya nama ya tidak ada manfaat nama kalau hanya sekedar nama semuanya sudah bisa yang mengaku bahasa dirinya adalah yang ahlu sunnah wal jamaah atau al-fitnah yang golongan yang selamat tapi kalau dalam praktiknya sehari-hari jauh dari sunnah Rasulullah SAW maka yang demikian tidak akan bermanfaat bagi seorang muslim sebaliknya apabila ada salah seorang di agama kita yang tinggal di atas gunung atau di tepi pantai misalnya tidak tahu apa itu ahlu sunnah tidak tahu apa itu ahlu firqatun tapi dalam kehidupan sehari-hari dia mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW maka orang yang demikian adalah termasuk ahlu sunnah meskipun dia tidak tahu kalau dirinya adalah termasuk ahlu sunnah tapi dalam kehidupan sehari-hari dia selalu berusaha untuk bersifat dengan Sifat yang sebenarnya oleh Nabi Wasallam Yaitu senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Dan juga sunnah para sahabat Maka dia termasuk ahli sunnah Meskipun orang lain Mengatakan dia bukan termasuk ahli sunnah Jadi kurangnya di sini Yang kita pakai di sini adalah Hakikatnya Sifat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW Di antara akidah mereka itu ahli sunnah wa jamaah wal jamaah dinamakan ahlul jamaah. Jadi mereka ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dinamakan ahlul jamaah? Karena mereka berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka tidak memecahkan dirinya, memisahkan dirinya dari jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan mereka, sebagai panutan mereka dan mereka tidak memisahkan dirinya dari jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhu sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka tidak memisahkan dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu di antara akidah mereka adalah beriman dengan takdir khairihi wa syarri yang baik maupun yang buruk ini adalah termasuk akidah al-sunnah dan menunjukkan apa yang disampaikan orang yang tidak beriman dengan takdir maka dia bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Jadi, kalau dia mengaku dirinya beriman dengan ahlu sunnah dengan uh, takdir ya maka dia beriman uh, mengaku dirinya ahlu sunnah maka dia harus beriman dengan takdir. Kalau dia tidak beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk maka dia bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah dan dalil tentang iman dan takdir Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih Adapun di dalam Al-Quran di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal Inna kulla syai'in khalaqnahu min qadar Inna kulla syai'in khalaqnahu li qadar. Sesungguhnya segala sesuatu kan diciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kan diciptakan dengan takdir. kan maksudnya Allah SWT mentakdirkan segala sesuatu. Ciptaan Allah semuanya dengan dengan takdir. Kemudian Allah SWT juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa khalaqa kulla syai' darahu takdirah dan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Maka Allah mentakdirkan dengan sebenar-benar takdir. Ini juga ayat di dalam Al-Quran termasuk di antara dalil yang menunjukkan keimanan, kewajiban beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun di dalam hadis diamalkan dengan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ia didatangi oleh malaikat Jibril salam dan saat itu menjelma sebagai seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW yang saat itu bersama beberapa sahabatnya kemudian bertanya kepada beliau tentang beberapa pertanyaan bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang insan, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Di antara pertanyaan beliau adalah Akhbirni ayat iman Kabarkan kepadaku tentang iman Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang tentang iman Rasulullah SAW mengatakan Al-iman antumina bil qadr antumina بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Beliau mengatakan yang dimaksud dengan iman adalah kau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar تترك الإرهاب خيره وشره yang baik maupun yang buruk. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan tentang kewajiban beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan wal imanu bil qadari ala darajat darajatain kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Beliau mengatakan dan beriman dengan takdir itu ada dua derajat, ada dua derajat. Ya perhatikan beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang tata cara beriman dengan dengan takdir. Beliau mengatakan beriman dengan takdir ada berapa derajat? Dua, dua derajat. Kullu tatarah tatarabbaru syai'ain. Setiap derajat mengandung dua perkara. Ya, setiap derajat mengandung dua perkara. Ada dua derajat, setiap satu derajat mengandung dua perkara. Berarti semuanya berapa perkara? Empat perkara. Ya, semuanya empat perkara. Darajat yang pertama, derajat yang pertama, fadarajatul Ada pun derajat yang pertama, ini penting ya tentang beriman dengan tafsir. Fadarajatul ula, derajat yang pertama الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به wa وأبدا yang pertama derajat yang pertama mengandung berapa tadi mengandung dua perkara derajat yang pertama beriman bahwasanya Allah Taala mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Bi'ilmi yang qadim dengan ilmu ilmunya yang qadim yang terdahulu. Alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Di mana Allah SWT memiliki sifat ilmu ini azalan wa abada. Jadi maksud dengan azalan adalah la bidayata lahu, tidak ada awalnya. Allah SWT senantiasa memiliki sifat ilmu dan tidak ada awalnya. Wa demikian pula tidak ada akhirnya. Artinya Allah senantiasa memiliki sifat ilmu. Sifat mengetahui antaranya adalah apa yang dilakukan oleh makhluk. Maka Allah SWT sudah mengetahui sejak dahulu kala. Wa alima jami'a ahwalihim min al-ta'ati wal aasi wal-arzati wal-ajali dan Allah SWT mengetahui seluruh perkara atau seluruh keadaan mereka. Allah mengetahui seluruh keadaan makhluknya berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Ya Allah mengetahui seluruh perkara yaitu keadaan makhluknya baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Ketaatan Allah mengetahui. Demikian pula kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk maka Allah mengetahui mengetahui sekarang dan sejak dahulu. Sebelum terjadi ketaatan tersebut, sebelum terjadi kemaksiatan tersebut, maka Allah alimun bima ya'malun. Ya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan sebelum mereka melakukan pekerjaan tersebut. Wal arzaki wal ajal. Demikian pula rezeki bagi makhluknya Allah SWT juga mengetahui sebelum mereka diciptakan wal ajal demikian pula ajal-ajal makhluknya Allah SWT mengetahui kapan mereka meninggal dunia sebelum mereka diciptakan. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ maqadir al-khalaik. Setelah menyebutkan perkara yang pertama, kemudian setelah itu mengatakan, kemudian Allah menulis di dalam Lauhul Mahfuz takdir-takdir bagi makhluknya. Ini adalah perkara kedua yang dimaksud. Jadi perkara yang pertama tadi tentang al-ilmu. Beriman dengan takdir di antaranya adalah beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Ya, jadi derajat yang pertama ada dua perkara. Yang pertama, yaitu perkara yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan kitabatullah. Yaitu bahasanya Allah menulis segala sesuatu di dalam lauhul mahfuz. Ini adalah dua perkara yang terkandung di dalam derajat yang pertama yaitu beriman dengan ilmu Allah Kemudian yang kedua beriman dengan kitabatullah penulisan Allah terhadap takdir-takdir tersebut di dalam di dalam lauhul mahfuz. Ada beriman dengan ilmu Allah seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam sebagiannya di dalam kitab ini. Jadi intinya beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang ada datang. Maka tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang sebelum yang sebelum terjadi atau yang sebelum sekarang maka semuanya dengan ilmu Allah SWT tidak ada yang sama dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Bahkan Allah mengetahui segala perkara sebelum terjadinya. Sebelum makhluk melakukan sesuatu, sebelum mereka diciptakan, maka Allah sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan Allah mengatakan, Wallahu bi syai'in alim. Dan Allah mana mengetahui dengan terhadap segala sesuatu, segala sesuatu yang dahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan disebutkan di dalam ayat yang tidak ada tasqutu min waraqati yang tidak ada daun yang jatuh kecuali dengan dengan ilmu Allah SWT ya daun yang jatuh di keheningan malam yang kapan jatuhnya jatuhnya di sebelah mana kenapa dia jatuh itu semua dengan ilmu Allah SWT bahkan ya seluruh hasil ya pasir yang ada di permukaan bumi kita ya bentuknya yang sangat kecil maka sebenarnya dengan ilmu ilmu Allah kapan dia terbang kapan dia berpindah di tempat yang lain maka itu tidak luput dari ilmu Allah SWT Allah tidak ada yang luput darinya sedikit pun Allah fi kulli syai'in alim Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu ini harus kita imani tidak boleh kita mengingkari ilmu Allah SWT sebagaimana yang diyakini oleh Ulatul Qadariyah yaitu aliran Qadariyah yang mereka sangat-sangat berlebihan di mana mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Di keyakinan mereka Allah baru tahu setelah terjadinya. Adapun sebelum terjadi maka Allah tidak mengetahuinya. Ini berarti dia mengingkari ilmu Allah yang azali ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah kekufuran karena dia mengingkari sifat di antara sifat-sifat Allah SWT yaitu al-ilm. Ini adalah termasuk pengingkaran terhadap takdir. Pengingkaran terhadap terhadap takdir. Kemudian beriman dengan kitab Allah, penulisan Allah di dalam lauhul mahfuz. Jadi takdir yang terjadi ini semuanya ditulis oleh Allah SWT di dalam lauhul mahfuz kemudian setelahnya beliau menyebutkan di antara dalilnya yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Fa'awwalu ma khalaq Allahu al-qalama qala lahu uktub qala ma aktubu qala uktub ma huwa kainun ila yaum al-qiyamah." Dia beliau menyebutkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika Allah pertama kali menciptakan Al-Qalam ketika Allah pertama kali menciptakan Al-Qalam apa Al-Qalam? pena ya Allah SWT ketika menciptakan pena menciptakan qalam pertama kali qala lahu uktub maka Allah berkata kepada pena uktub tulislah tulislah qala ma'aktub kemudian pena mengatakan kepada Allah ma'aktub apa yang aku tulis Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah mengatakan kepada benda tersebut, "Hendaklah engkau menulis segala sesuatu yang terjadi sampai kapan? Sampai hari kiamat." Jadi menunjukkan bahwasanya di antara beriman dengan takdir adalah beriman dengan kitabatullah lil maqadir. yang beriman tentang beriman dengan ketulisan eh, Allah terhadap takdir-takdir yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an eh, dari sunnah. Adapun dari sunnah Rasulullah dari uh, Al-Qur'an maka di antaranya Allah SWT mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dhalika 'ala Allah yasir. Allah mengatakan tidaklah terjadi musibah la asaba min musibatin tidaklah menimpa kepada tidaklah terjadi musibah terhadap diri kalian dan juga apa yang eh, ada di sekitar kalian ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum tidaklah tertimpa atau tidak terjadi musibah di bumi ataupun pada diri kalian illa fi kitab kecuali itu semua ada di dalam kita, itu sudah ditulis oleh Allah SWT. Jadi musibah yang menimpa kita, baik musibah yang mengenai harta kita misalnya, seseorang mengalami kebangkrutan atau mengalami kerugian di dalam e, eh, tijarahnya, di dalam bisnisnya, atau musibah yang mengenai fisik kita atau fisik keluarga kita. Demikian pula musibah-musibah yang terjadi di bumi secara umum ya tanah longsor, gempa, banjir dan seterusnya kecuali di situ adalah di kitab. Itu di dalam kitab min qabli an sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Artinya sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum musibah itu terjadi. Wa dzalika yasir dan yang demikian adalah sesuatu yang sangat mudah bagi bagi Allah. Yang menulis sesuatu sebelum terjadinya ini adalah suatu yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah keyakinan Abu sunnah berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW bahwasanya takdir sudah ditulis dan tidak mungkin apa yang terjadi di permukaan bumi maupun di langit ini keluar dari apa yang tertulis di dalam lauhul mahfud. Dan setelahnya beliau mengatakan, "Fama asaba al-insana لم يكن لي إلاه وما أخطأه لم يكن لي شيئا beliau mengatakan maka apa yang menimpa manusia tidak mungkin bisa luput darinya jadi apa yang sudah ditulis oleh Allah akan menimpa seseorang maka tidak akan mungkin luput darinya meskipun kita tidak menginginkan kalau itu sudah ditulis oleh Allah sudah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya maka tidak mungkin kita lari baik itu berupa rezeki, berupa ajal, berupa musibah, berupa kenikmatan. Kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah maka tidak mungkin akan luput dari kita. Rezeki misalnya, kalau sudah Allah takdirkan kita mendapatkan rezeki tersebut, maka tidak mungkin dia lepas, tidak mungkin dia luput dari kita. Meskipun orang yang ada di sekitar kita berusaha untuk menjauhkan kita dari rezeki tersebut. Demikian pula azab. Seandainya manusia seluruhnya berkumpul ingin membinasakan kita, ingin membunuh kita, ingin memudarati kita, maka tidak mungkin seseorang termudarati kecuali apabila sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau belum ditakdirkan, maka tidak mungkin dia termudarati. Meskipun seluruh manusia dan berusaha untuk memudarati orang tersebut. Beliau mengatakan, "Fama asal al-insana lam yakun liyufti'ahu. Apa yang menimpa seseorang maka tidak mungkin yang dia lepas darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun Dan apa yang luput darinya tidak mungkin akan menimpa dia. Apa yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan bahwa dia tidak akan terkena sesuatu tersebut, maka tidak mungkin akan yang terkena orang tersebut. Tidak mungkin akan mengenai orang tersebut. Jadi intinya di dunia ini baik yang bergerak, bergeraknya sesuatu, diamnya sesuatu tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Bergeraknya kita, bergeraknya mulut kita, ya diamnya tiang diamnya karpet ini semua dengan dengan takdir Allah Azza wa Tidak mungkin keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jaffatil aqlamu wa tuliyatis suhuf. Dan sudah kering al-aqlam. Yaitu tinta-tinta pena sudah kering. Maksudnya adalah sudah selesai, takdirnya sudah diselesaikan oleh Allah SWT dan sudah ditulis. Wa tuliyatis suhuf dan sudah dilipat lembaran-lembaran. Itu lembaran-lembaran takdir yang di dalamnya ditulis takdir manusia ini sudah dilipat oleh Allah. Ini sudah selesai. Ya, dan tidak mungkin terjadi di dunia ini yang kita rasakan kecuali itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Kama qala subhanahu wa ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi inna dzalika fi kitab sebenarnya yang demikian adalah di dalam kitab inna dzalika 'ala Allah yasir dan sesungguhnya Allah yang demikian adalah mudah bagi Allah SWT perhatikan sini Allah mengatakan Allah ya'lamu ma fis samai apakah engkau tidak tahu bahasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini adalah dalil tentang ilmu Allah. Dalil tentang ilmu Allah. Itu Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ini adalah perkara yang pertama dari derajat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, inna di fi kitab. Sesungguhnya yang demikian di dalam kitab. Ini dalil bahasanya segala sesuatu sudah ditulis oleh oleh Allah. Dan ini adalah perkara yang kedua dari derajat yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan ayat ini yang isinya adalah dalil tentang ilmu Allah, kemudian yang kedua dalil tentang kitab kitabullah tentang penulisan Allah terhadap takdir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Kemudian Allah berfirman, apa yang menimpa berupa musibah di bumi maupun apa yang menimpa kalian kecuali berada di dalam kitab sebelum kami menciptakan musibah-musibah tersebut. Sebelum adanya musibah-musibah tersebut sudah ditulis oleh Allah di dalam kita. Sesungguhnya yang demikian adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian, ya apabila seorang muslim mengetahui bahwasanya musibah ini sudah ditulis oleh Allah dan pasti akan terjadi dan menimpa seseorang, maka kewajiban kita adalah bersama. Yang kewajiban kita adalah bersabar karena kita tahu bahwasanya ini dengan ilmu Allah, dengan izin Allah dan Allah sudah menulis musibah ini sebelum kita diciptakan. Apabila tertimpa musibah, maka kembali kepada Allah dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang, yang buruk dan yakin bahwasanya di dalam setiap musibah pasti ada hikmahnya. Ya pasti ada hikmahnya. Karena kita mengetahui hal tersebut, dan terkadang kita tidak mengetahui rumah tersebut. Tetapi seorang muslim diwajibkan untuk khusnudon kepada Allah SWT. Dan apabila kita khusnudon kepada Allah, maka Allah sesuai dengan dengan kita, dengan persangkaan kita. Ya Allah sesuai dengan persangkaan kita. Jadi kewajiban seorang muslim adalah bersabar dan beriman dengan takdir dan meyakini bahasanya musibah yang menimpa dia adalah dengan izin Allah yang diilmui oleh Allah dan Allah sudah menakdirkannya sebelum terjadi musibah tersebut sehingga dia kembali kepada Allah dan bersabar dan juga mengharapkan pahala dari dari musibah yang menimpa dirinya. Inna dalika al Allah yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah Azza wa dan setelahnya beliau mengatakan wahada takdir tabi'u li'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila. Dan takdir yang mengikuti ilmu Allah. Dan takdir yang mengikuti ilmu Allah subhanahu ini berada di dalam mawadi'. Ya ada beberapa tempat, di sana ada beberapa takdir jumlatan wa tafsila baik secara global maupun secara terperinci. Jadi apa yang Allah sebutkan di dalam Lauhul Mahfud, ya di sana ada takdir-takdir yang lain yang tidak keluar dari Lauhul Mahfud. Akan disebutkan oleh Syekhul Islam di antaranya. Fakat kataba fil Lauhul Mahfud ma Allah SWT telah menulis di dalam Lauhul Mahfud apa yang Allah kehendaki. Wa ila khalaqa jasad jasad al jadid قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا الله أكبر I empat perkara Likat biri setihi Wa ajalihi Wa amalihi wa syaqiyun Au sa'id Wa nabi Yaitu untuk menulis rezekinya Yang ditulis rezekinya Apa yang akan dia dapatkan selama hidupnya Berapa rezeki yang akan dia dapatkan Sudah ditulis Dan tidak mungkin yang keluar dari apa yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah tentukan, yang sudah ditulis oleh malaikat. Demikian pula tidak akan berkurang. Rezeki tersebut tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dan akan sampai kepada dirinya semuanya dan tidak akan dia meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu apa? Sebab seseorang takut dengan masalah rezeki. Ya apa apa sebabnya dan kenapa seseorang harus takut dengan masalah rezeki? Karena itu sebagian salaf yang pernah datang kepadanya seseorang yang dia mengadukan tentang tingginya harga barang yang ini naik dan itu naik dan seterusnya. Kemudian orang yang soleh ini yang dia mengatakan, ya kenapa kita harus takut dengan rezeki seandainya dia satu biji gandum itu harganya satu dinar, ya saya aku tidak akan peduli. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki bagi bagi kita. Ya, seandainya satu biji gandum itu harganya satu dinar. Ya niscaya seseorang tidak tidak boleh takut dengan dengan rezeki. Karena Allah SWT telah menanggung rezeki bagi dirinya. Tidak mungkin dia meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan seluruh rezekinya. Kemudian wa ajali, demikian pula ajal yang sudah ditulis. Kapan seseorang meninggal dunia di mana dia meninggal dunia, dengan sebab apa dia meninggal dunia, dan berapa dia meninggal dunia, maka itu sudah ditulis. Wa amali demikian pula amalannya. Wa syaqiyun au sa'id. Dan apakah dia termasuk orang yang berbahagia kelak ya di akhirat ataupun dia termasuk ya syaqiyun orang yang celaka maka ini juga sudah ditulis. Wa nahwi dan juga yang semisal. Dan dari sini sahih ya dari uh, seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud dan ini adalah takdir yang ditulis di dalam rahim yaitu ketika uh, ketika janin masih di dalam perut ibunya maka ini adalah takdir yang ditulis saat itu dan ini yang dinamakan dengan takdir al-umri takdir al-umri yaitu takdir untuk satu umur atau satu usia yaitu satu usia seseorang. Ini dinamakan dengan al takdir al umri berkaitan dengan umur manusia. Dan takdir ini tidak mungkin keluar dari takdir yang sudah Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Jadi yang ditulis oleh malaikat tadi berupa rezeki, berupa amalan, berupa ajal ini tidak keluar dari takdir yang ada di dalam lauhul mahfuz. Itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditulis oleh الله سبحانه وتعالى di dalam Lauhul Mahfuz. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. Maka takdir ini telah diingkari oleh orang-orang yang berlebihan dari Qadariyah itu agak yang ekstrim dari Qadariyah yang mereka mengingkari ilmu Allah wa munkiruhu al-yawma qalil dan orang yang mengkari tentang ilmu Allah di antara mereka jadi di antara aliran Qadariyah hari ini adalah sedikit. Artinya mereka itu orang-orang Qadariyah yang ekstrim yang mengingkari ilmu Allah ini dahulu banyak. Ini adalah sampai derajat uh, kekufuran. Adapun hari ini kata beliau ini adalah di zaman beliau dan beliau meninggal tahun 1928 wa mukiruhu Orang yang mengingkari tentang ilmu Allah di hari ini yaitu di zaman beliau adalah qalil. Dan orang-orang fatariya sekarang mereka yang mengatakan bahasanya af'alul ibad itu adalah makhluqatun lahu. Apa yang dilakukan oleh makhluk ini adalah ciptaan dari makhluk itu sendiri ciptaan dari makhluk itu sendiri. Ini adalah keyakinan kodariah di zaman sekarang. Ada pun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka meyakini bahasanya af'al ibad yang pekerjaan pekerjaan makhluk ini yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Allah yang menciptakan kita dan dialah yang menciptakan apa yang kita lakukan. Dan Allah mengatakan, allahu khalaqakum wa ma dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Adapun qadariyah, maka mereka mengatakan bahasanya amalan kita itu yang menciptakan adalah kita sendiri. Ini bertentangan dengan ayat yang kita sebutkan. Demikian pula di dalam hadis yang lain yang sahih Allah mengatakan eh, Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah khalikun Inna Allah khalikun kulla sani'in wa san'ata. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kulla sanin. Orang yang melakukan wa atau demikian pula pekerjaan yang dia lakukan. Jadi orang yang menciptakan adalah Allah, demikian pula san'ahnya, pekerjaan yang dia lakukan yang menciptakan juga Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah khalaqa kulla syai' yang termasuk eh, apa yang dilakukan oleh makhluk ini juga diciptakan oleh Allah ada qadariyah maka mereka menyimpang dan mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh makhluk ini diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Demikian yang penjelasan tentang derajat yang pertama dari beriman dengan takdir yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Seolah akan kita lanjutkan penjelasan tentang derajat yang kedua besok. Jadi, ini tidak ada waktu untuk uh, tanya jawab. seolah kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.